Ada pertemuan yang ke-18 dan ini adalah pertemuan yang ke-19 dan insya Allah besok adalah pertemuan yang ke-20 sebagaimana yang kita berikan judul 20 hari belajar tentang kisah 50 hari hajar. Nah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini di antaranya apa? Apa Nil? Hmm? Kasih sayang tidak selamanya terasa nyaman. Ada kalanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terasa menyakitkan. Terasa mendera Kemudian apa lagi? Apa lagi dana? Besarnya perkara dosa. Kenapa? Diambil dari mana? Dari mana kita bisa mengambil pelajaran tentang besarnya perkara dosa dari kisah ini? Dari mana? Muhammad. Dari mana? Hadis ini bisa diambil darinya adalah besarnya perkara dosa. Dari mana? Sisi pendalilannya. Mana di sini ada yang menunjukkan dosa itu besar? Siapa lagi? Soleh. Hazim. Hmm, gimana itu termasuk pelajaran yang terbesar? Di antara pelajaran yang paling berharga dalam hadisnya Ka'ab bin Malik ini adalah tentang besarnya perkara dosa. Dan bahwasanya dosa itu bukan main-main. Dari mana? Sam. Enggak dengar penjelasan kemarin. Diambil dari mana ini? Abdullah. Hmm. Hajar. Nah, nah ahsantum. Ini loh. Ya jelas sekali dari hukuman kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah orang yang soleh. Demikian juga dua sahabat beliau adalah orang yang soleh. Tapi ketika mereka melakukan dosa, lihat apa yang mereka berhak, apa yang mereka dapatkan. Hukuman selama 50 hari, 50 malam. Kesedihan yang beruntung, beruntun kesedihan yang beruntun tiada henti tiada sela tiada terpisah 50 hari 50 malam berlalu di dalam keheningan ini adalah akibat dari maksiat akibat dari berbuat dosa apabila mereka orang-orang soleh saja mendapatkan hukuman seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Jadi perkara dosa itu besar ya ikhwan. Jangan pernah meremehkan dosa. Jadi pelajarannya jangan pernah meremehkan dosa. Kalau kamu seandainya terjatuh dalam dosa itu jangan karena meremehkan. Tapi hendaknya adalah diimbangi dengan besarnya harapan kepada ampunan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seorang mukmin yang terjatuh dalam dosa janganlah disebabkan karena meremehkan dan karena memandang sebelah mata akan perkara dosa bukan tapi karena seorang mukmin lebih besar harapnya kepada Allah Jadi Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya beliau mereka semua termasuk orang saleh. Tapi ketika melakukan dosa, mereka berhak mendapatkan hukuman sedahsyat ini. Maka apalagi dengan manusia-manusia yang lain yang tarafnya di bawah mereka. Tentu kita lebih pantas, lebih layak lagi untuk mendapatkan hukuman. Jadi kita lebih berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita berbuat. Kalau bukan seandainya karena kasih sayang Allah karena rahmat, karena sifat lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil manusia atas sebab dosa-dosa mereka, niscaya Allah tidak akan meninggalkan satupun sesuatu yang melata di muka bumi. Sudah habis sejak dulu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan supaya terdapat banyak darinya pelajaran. Apalagi pelajaran yang kita ambil dari kisahnya tau, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Apalagi? Arkom. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ibarat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang membiarkan dikunci di luar pintu, di luar rumah. Dan dibiarkan masuk supaya anak tadi benar-benar jerah dari kesalahannya. Dan ibu tadi mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya ibumu ini sayang sama kamu. Ibumu ini amat sayang sama kamu. Tapi kamu terlalu amat nakal maka terpaksa ibu harus menghukummu. Terpaksa ibu ini harus menghukummu, demikian juga seorang ayah. Wahai anakku, ayah ini sangat sayang kepadamu. Akan tetapi tertuntut dan terpaksa untuk memberikan hukuman supaya engkau terdidik dengan baik, tumbuh menjadi anak yang baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya dengan hukuman-hukuman dan dengan ujian-ujian dan dengan sebagian dari azab supaya seorang hamba itu bisa mengambil pelajaran. Itu termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad." Ada kalanya Allah itu memperingatkan kalian dari dirinya sendiri. Karena nanti kalau dibaiki terus terlalu keenakan. Sehingga seorang hamba akan seenaknya sendiri. Maka ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mencicipkan hukuman wa yuhadzirukumullahu nafsah sebagai bentuk tahzir dari Allah terhadap dirinya. Kepada seorang hamba akan kemurkaan Allah supaya hamba tadi terjijik dan tidak semena-mena kepada Rabbnya. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah itu maha rauf, maha sayang kepada hambanya. Lihat Allah itu maha sayang Makanya karena kasih sayangnya Allah lah Allah itu memperingatkan hamba. Karena kasih sayangnya Allah lah Allah itu menghukum hamba. Karena semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam akhiran surat itu pasti sebagai ilah, sebagai sebab. Kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah Maha ini, karena Allah Maha itu. Dan itulah yang menjadi dalil bahwasannya, apakah kaidah bahwasannya seluruh perbuatan Allah itu bermula dari nama-namanya. Itu adalah termasuk kaidah yang paling bermanfaat dalam memahami Asmaul Husna. Bahwasanya perbuatan Allah itu semuanya bermula dari nama-namanya. Sudah sering disinggung kaidah ini. Ini kaidah yang sangat-sangat bermanfaat. Seluruh perbuatan Allah bermula dari nama-namanya, namanya berbeda dengan makhluk. Justru nama-nama mereka bermula dari perbuatannya. Ini pernah disinggung dalam beberapa kaidah Asmaul Husna kemarin. Jadi kalau makhluk perbuat nama-nama mereka itu termunculkan dari perbuatannya. Seorang dikatakan petani karena bisa bertani, seorang dikatakan sebagai tukang karena dia bertukang. Seorang dikatakan sebagai sopir karena dia nyopir. Paham? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi karena Allah itu Maha Penyayang, bukan Allah itu Maha Penyayang karena Allah menyayangi kebalik. Dipahami kaidah ini? Sebelumnya apa sudah pernah saya jelaskan tentang kaidah ini. Ini kaidah ini saya kupas di ketika perjalanan ke Sumatera. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyayangi karena bahkan Allah itu Maha Penyayang, bukan dibalik. Allah itu Maha Penyayang karena Allah menyayangi bukan. Kalau makhluk itu kebalik. Dikatakan sebagai sopir karena dia bisa nyopir. Gak mungkin gak bisa nyopir dikatakan sopir. Gak mungkin dia dikatakan petani kalau gak bisa bertani. Tapi kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi alasan ada seluruh perbuatan-perbuatannya. Apa bedanya? Antara perbuatan itu bermula dari nama-nama dan nama-nama itu bermula dari perbuatan. Ada bedanya apa enggak? Siapa yang bisa membedakan? Perbuatan itu berdasarkan atau bermula dari nama. Dan nama itu bermula dari perbuatan. Apa bedanya? Bedanya jauh sekali. Mungkin antum belum pernah mendengarkan penjelasan ini sebelumnya. Maka diingat betul kaidah yang sangat penting termasuk kaidah yang paling besar dalam asma sifat. Apa bedanya? Perbuatan itu bermula dari namanya. Sama nama itu bermula dari perbuatannya. Beda apa enggak? Apa bedanya? Apa pada bedanya? Perhatikan, salah satu perbedaannya adalah kalau perbuatan itu bermula dari nama, maka nggak bisa berubah alias paten. Karena nama Allah Subhanahu wa nggak mungkin berubah. Karena kalau sudah namanya penyayang, selamanya akan sayang. Semua perbuatannya setiap waktu akan sayang. Tapi kalau nama itu bermula dari perbuatannya, kalau perbuatannya berubah, namanya ya berubah. Dulu kamu petani, sekarang enggak tani mana? Sekarang menjadi bos. Besok lagi berubah lagi karena sudah nggak punya uang lagi jadi tukang beca. Besok lagi berubah lagi jadi tukang kebun. Maka perbuatannya pun berubah sesuai dengan memper, perubahan perbuatan ini menimbulkan perubahan nama. Tapi kalau sudah perbuatan itu bermula dari namanya berarti paten. Selamanya Allah juga akan penyayang, selamanya juga Allah akan pengampun, selamanya Allah Subhanahu wa taala juga akan Maha tahu semuanya nggak nggak pernah berubah. Itu bedanya. Jadi kalau nama bermula dari perbuatan ini bisa berubah. Istilah petani bisa berubah ketika dia sudah nggak petani. Istilah sebagai tukang becak bisa berubah ketika dia nggak lagi nyopir becak. Tapi kalau sudah perbuatan itu bermula dari nama, selamanya nggak bisa berubah. Paten karena itulah seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala paten. Karena semuanya bermula dari nama-namanya. Dan yang menyebutkan kaidah ini setahu saya belum menyebutkan dalilnya. Al-Imam Ibnu Qayyim yang pertama kali yang menyebutkan kaidah ini di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Kemudian dinukil sama para masyayikh yang antum pelajari sama dalam dalam kawaid Asma Sifat sama Ustaz Abu Hamzah Haris. Tidak disebutkan dalilnya toh? Apa dalilnya? Semua ayat yang ada menyebutkan perbuatan Allah kemudian belakangnya innahu azizun hakim, innahu ghafurur rahim, innahu alimun khabir. Semua itu adalah sebagai alasan. Kenapa Allah melakukan ini? Karena Allah Maha Hakim. Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah Maha ini. Kenapa Allah melakukan ini? Karena semua jadi dalilnya itu kenapa nggak disebutkan? Karena saking banyaknya semua ayat yang kalau ditutup dengan nama-nama Allah itu sebagai dalil. Bahwasanya seluruh perbuatan Allah bermula dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Perhatikan betul ini kaidah termasuk kaidah yang sangat penting dalam asma sifat. Maka kalau kita paham tentang asmaul sifat, maka kita akan paham tentang seluruh perbuatan Allah. Kalau kita paham tentang perbuatan Allah, maka kita akan paham alam semesta ini semuanya. Karena seluruh alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita paham tentang perbuatan dan tentang sifat-sifat Allah, maka kita akan paham seluruh ulum. Karena itu, ilmu tentang asma wa sifat adalah asal seluruh maklumat. Barang siapa yang kenal nama-nama dan sifat Allah, maka dia akan mengenal segala sesuatu dan barang siapa yang tidak kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah maka dia tidak akan mengenal segala sesuatu. Itu juga termasuk kaidah yang lain. Barang siapa yang kenal Allah maka dia akan kenal segala sesuatu. Barang siapa yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia kepada yang lain lebih tidak kenal lagi. Sayangnya beberapa kaidah ini kita jabarkan sudah kita jabarkan di perjalanan kita waktu ke safar ke Riau. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan akan kita kupas lagi. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal segala sesuatu. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, kepada dia kepada segala sesuatu lebih nggak kenal lagi, nggak kenal dirinya, nggak kenal ibunya, nggak kenal bapaknya, nggak kenal anaknya. Wah, oh, nggak kepada Robnya saja nggak kenal. Ini beberapa istitrot dari tadi Kemudian di antara pelajarannya lagi apa kemarin? Terkadang kita harus melalui hari-hari yang terburuk untuk akhirnya bisa sampai pada hari yang terbaik. Dan juga lanjutannya, poin berikutnya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim termasuk pelajaran yang paling berharga dari kita Ka'ab bin Malik. Nah, Mahsan, tak? Yaitu di antara pelajaran juga belajar dari kesalahan dan ini barang siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya, hidupnya akan hidupnya akan sangat berarti. Ubahlah kesalahanmu sebagai pelajaran, sebagai guru yang paling bermanfaat adalah kesalahan. Guru itu bukan hanya berupa orang, guru itu dari pengalaman, guru itu dari masa lalu, guru itu dari kesalahan, itu juga guru. Tapi di antara pelajarannya juga adalah kata lima Ibnul Qayyim Misdak an-nubuwah yaitu tanda-tanda kejujuran syariat. Di mana syariat itu mengatakan barang siapa yang melakukan dosa maka dia akan mendapatkan hukuman. Barang siapa yang menerjang dosa maka dia akan mendapatkan fitnah. Barang siapa yang melakukan dosa maka dia akan mendapatkan kesialan. Lah ternyata Ka'ab bin Malik benar-benar mendapatkan itu. Maka dari situ dia bisa belajar betul. Oh iya, ternyata betul. Ngono loh. Selama ini kan kita itu tahunya apa? Bahwasanya diancam, diancam, diancam toh. Nah, seseorang yang diancam itu kalau belum pernah sekali-kali merasakan ancaman itu betul, nggak percaya sean. Seperti orang bilang, kamu tak pukul loh. Kalau nakal tak pukul, kalau nakal tak pukul, kalau nakal diancam toh, nggak pernah dilakukan. Enggak percaya, percaya. Tapi kalau sudah sekali merasakan, kamu nanti kalau nakal tak pukul loh. Benar dipukul betul. Uh, Demikian juga Ka'ab bin Malik mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ternyata betul maksiat itu menyebabkan kesialan, menyebabkan kesedihan, menyebabkan kehidupan yang sempit, menyebabkan fitnah, menyebabkan Bumi-bumi menjadi berubah. Oh iya ternyata betul. Kata lima Ibnul Qayyim dan pelajaran ini termasuk yang paling berharga. Kenapa? Karena seseorang harus mengalaminya sendiri. Dan itu mahal. Karena kamu mengalami kerugian dengan dirimu sendiri. Bisa dipahami ini? Jadi Ka'ab bin Malik dengan dihajarnya Ka'ab bin Malik benar-benar dalam hatinya tertanam. Oh iya, ternyata maksiat kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar menyakitkan. Benar-benar mengakibatkan kesialan. Buktinya saya benar-benar mengalami kehidupan yang sulit. Mengalami kehidupan yang sempit selama 50 hari. Akhirnya tertanam dalam hatinya. Tertanam dalam sanubarinya betul keyakinan betul bahwasanya maksiat itu merugikan. Sampai kena apa? Hurung kena hukuman paling gak ngira ngandel nek maksiat itu gak merugikan. Ah, moso iya gak percaya. Tapi nek sekali dihukum mbak Allah Subhanahu wa taala, oh iya ya Allah benar ternyata. Nah, benar ternyata itu loh mahal harganya. Karena kamu bisa mendapatkannya sendiri. Paham? Paham penjelasan ini? Jadi seseorang dengan dihukumnya dari perbuatan maksiat bisa bisa berbelajar bahwasannya bahwasanya maksiat itu adalah merugikan. Hampir kalau belum pernah merasakan sendiri mungkin gak percaya. Kamu percaya nggak, Ahmad, kalau maksiat itu merugikan? Percaya nggak adalah kalau berbuat maksiat itu akan menimbulkan hidupmu itu sulit? Percaya apa enggak? Pernah kejadian? Kena hukuman apa kamu? Memang belum karena belum dapat hukuman, tapi kalau sudah pernah merasakan hukuman baru sadar betul Ya, ternyata maksiat itu menyakitkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah seandainya dalam kisah Ka'ab atau dalam apa yang dialami oleh Ka'ab ini tidak ada ter, tidak terdapat pelajaran kecuali hanya satu ini saja maka sudah cukup sebagai pelajaran kata Imam Ibnu Qayyim. Yaitu tertanamkannya dalam hati iman yang kuat bahwasanya apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah ancamkan itu ternyata betul bahwasanya maksiat itu merugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah Hati-hati orang yang sering melanggar perintahnya Rasulullah akan terkena musibah, terkena fitnah. Au yusibahum adzabun alim atau terkena hukuman yang pedih. Sampai kalau belum merasakan ini, mosok sih. mosok mosok wae, bareng wis kena hukuman betul. Melakukan maksiat, mendapatkan hukumannya, mendapatkan pahitnya, getahnya maksiat. Baru sadar iya ternyata. Nah, iya ternyata itu loh mahal. Karena kamu harus mengalaminya sendiri. Kamu harus riset dan harus gagal sendiri. Kalau risetnya orang lain enak, kamu cuma melihat. Seharusnya kita itu mencukupkan diri dengan risetnya orang orang lain. Kaumnya Nabi Nuh hancur, kaumnya Nabi kaumnya Nabi Hud hancur, kaumnya Nabi Soleh hancur. Nah itu sebenarnya seharusnya sudah jadi pelajaran. Jangan nunggu kita yang jadi pelajarannya, jangan kita yang jadi korbannya gitu loh. Paham? Jadi seharusnya kita, gitu, kita itu sudah mengambil pelajaran dari kisah hancurnya umat-umat sebelum kita. Betapa pahitnya maksiat. Betapa getirnya getah dari berbuat maksiat sudah dialami oleh kaum-kaum sebelum kita. Masa kita nunggu kita kena sendiri baru kita sadar? Makanya kalau kita itu terkena sendiri oleh hukuman dan kita sadar itu mahal karena kita harus riset sendiri dan harus modal sendiri ibaratnya kalau ada suatu penemuan, orang lain yang menemukan, dia yang gagal, dia yang modal, terus berhasil, kita tinggal nyontoh, enak, makanya mahal riset itu. Dibekukan, terus dia semua orang yang niru harus bayar. Kenapa? Karena mahal riset itu. Seharusnya kita juga seperti itu dalam masalah dosa. Kita nggak perlu riset dengan diri kita sendiri kita cukup percaya dengan apa yang sudah terjadi kepada orang lain. Gak perlu menunggu kita sendiri yang mendapatkan hukuman tersebut. Karena riset itu mahal. Kalau orang riset menemukan pesawat gini-gini gini dipatenkan, gak boleh ditiru. Oh, enak saja niru, tinggal niru. Mahal kok modalnya, kok kamu tinggal niru. Nah kita dalam masalah dosa ini seharusnya tinggal niru saja kok. Gak percaya, manusia itu gak percaya kalau gak memang sampai merasakan dengan dirinya sendiri ini sudah pernah kita sebutkan dalam sebuah khutbah. Wa yasta'jilunaka nakabil adzab. Wa yasta'jilunaka nakabil sayyi'ati qabla al hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat. Itu. Itu tadi pelajaran yang berharga yaitu bukti kejujuran syariat bahwasanya dosa itu merugikan. Sudah terbukti, sudah dibuktikan oleh Ka'ab bin Malik. Masa kamu mau buktikan lagi? Ya nanti dewe men gak gelem, men gak percaya silakan. Lakonono dosa. Bolak melarat. Dosa itu kalau kita lakukan itu nanti efeknya itu ke anak kita, ke keluarga kita, kadang ke motor kita. Akibat dosa ya, Ikhwan. Enggak percaya silahkan dicoba. Dosa itu akan berdampak kepada rumah kita, kepada anak kita. Musibah itu nanti mengenai diri kita, mengenai anak kita. Kadang motor kita terkena musibah gara-gara dosa kita. Maka Ka'ab bin Malik di sini mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwasanya benar maksiat itu merugikan. Besok-besoknya lagi sudah nggak berani melakukan maksiat dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang berikutnya dan ini yang terakhir dari saya. Bagaimana juga yang sudah sering kita singgung bahwasannya perpisahan tidak selamanya karena benci. Ada kalanya ada kalanya perpisahan itu karena cinta. Terkadang seseorang pergi bukan karena benci tapi karena cinta. Dia harus pergi, dia harus menjauh. Dia harus membuat salam perpisahan, membuat jarak. Terpisah oleh waktu. Dan harus mengukir rindu. Itu semua didasari karena cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perpisahan selama 50 hari dengan Ka'ab bin Malik. Karena apa? Bukan karena benci, tapi karena cinta. Justru karena cinta itulah seseorang pergi, aku pergi. Bukan karena benci, aku pergi karena cinta. Membuat jarak supaya kau benar-benar merasakan betapa pahitnya rindu, betapa menyiksanya rindu. Rengek tangisannya paling sulit untuk didiamkan. Jadi supaya kadang seorang suami meninggalkan istrinya, ditinggal supaya istrinya bisa belajar atau istrinya kadang berbeda sikap supaya suaminya bisa belajar. Semua itu adalah untuk mendidik. Semua itu adalah karena cinta, bukan karena benci. Perpisahan tidak selamanya karena benci, ada kalanya seseorang pergi. Karena justru karena besarnya cinta kepada orang yang dia tinggalkan. Tidak ingin mengganggu, tidak ingin menyakiti hatinya, tidak ingin menyakiti perasaannya. Ia memilih untuk bersembunyi dan sunyi dalam dari hidupnya seseorang. Itu beberapa pelajaran dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Dan insya Allah akan kita lalui dan dengan akan kita sambung dengan pelajaran dari Syekh Muhammad bin Ali bin Adam dan sifatnya kita baca begitu saja karena hanya untuk latihan istidlal. Walaupun ternyata mayoritas sudah disebutkan sama Syekh. Ini karena ini ini ucapannya ternyata sudah ada. Yuk ya, kasih dong. Aku mau, oh, kok sono kabeh ternyata, ya gak sido. Berarti kan. Ya? Ternyata wis sono kabeh. Lah ini gak iso sik kebarus. Nek wis no syekh, ternyata kalau kita tanya ternyata gak bisa. di malah berarti keterlaluan. Cuma karena sudah terlanjur janji ya wis kita baca. Halaman 67. Qala Syekh rahimahullahu taala al-mas'alatu salihatu fi fawaidihi wa in kana ba'daha taqaddama illa anna kaunaha fi mahallin wahidin anfa anfa'u wa aisaru. Permasalahan yang ketiga yaitu dalam beberapa fawaid dari pelajaran pelajaran dari kisah ini walaupun sebagiannya sudah pernah berlalu tapi dia itu disisihkan dalam satu tempat itu lebih bermanfaat dan lebih mudah. Al awal minha di antara pelajarannya adalah ibahatul ghanimah li hadil ummah, bolehnya ghanimah untuk umat ini. Mana dalilnya? Mana dari kisahnya Ka'ab bin Malik ini bahas ghanimah? Tak urut Soleh, Zakaria. Ketika berangkat menyegat menghadang orang Quraisy untuk mengambil harta mereka. Jadi ghanimah itu halal bagi umat ini. Bagi umat dulu nggak boleh ghanimah. Paham? Gonima itu baru halal untuk umat ini. Umat-umat zaman dahulu kalau perang mendapatkan gonima harus dibakar. Kalau diambil, nggak boleh, di, boleh diambil. Hanya umat inilah yang gonima itu dibolehkan. Jadi kalau orang zaman dahulu perang mendapatkan rampasan, harus semuanya nggak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di situ, dimusnahkan di situ, dibakar. Kalau minha bayanu fadilati ahli badr wa ahli aqabah. Keutamaan Ahlu Badar dan Ahlu Akobah. Dari mana ini? Dari penjelasannya Ka'ab bin Malik. Saya bukan nggak hadir, hadir Ahlu Badar. Walaupun Ahlu Badar itu lebih dikenang oleh manusia. Dan Ahlu Akobah mana yang menunjukkan Ahlu Akobah itu mulia? Karena Kak bilang, saya lebih senang menjadi Ahlu Akobah daripada Ahlu Badar. Kalau min hajawazul halaf min ghairi istihla, bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Dari mana? Malik. Kamu sering absen. Arkom, dari mana? Bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Jar? Mana dari hadis ini ada boleh sumpah nggak perlu diminta sumpah? Mamat? Ayo dari ucapannya Ka'ab, wallahi, wallahi, wallahi. Banyak sekali situ Ka'ab bilang wallahi, wallahi. Sumpah, nggak ada yang minta sumpah. Rasulullah nggak nyuruh, kamu sumpah nggak? Nggak ada. Boleh. Sumpah itu nggak perlu diminta, boleh. Tapi jangan terlalu bermudah-mudahan dalam sumpah. Kalau min annahu yang bagi amiril jaish ila arada ghazwatan an yuwarriya bi Sepatutnya bagi pemimpin perang apabila mau berangkat perang untuk menutup dengan perang yang lain, maksudnya menyembunyikan. Li'alla yasbiqahu al-jawasi supaya tidak diketahui oleh para mata-mata. Jawasi adalah mata-mata. Spy. Wa nahwuhum li'alla yasbiqahu al-jawasi wa nahwuhum bitahdhir supaya tidak didahului oleh para mata-mata dan juga yang semisal dengan mereka yaitu dengan tahdir. Illa idza kanat safaratan ba'idah dan kecuali kalau memang perangnya itu jauh dan butuh bekal. Fa istahabu an yu'arrifahumul al-bu'da li'ata'ahabu. Li'ata'ahabu. Maka dianjurkan untuk memberitahu supaya mereka itu bisa ber bersiap-siap. Dari mana ini? Dari mana, Jim? Diambil dari mana ini? Dari ucapannya siapa? Dari ucapannya Ka'ab bin Malik bahasanya Rasulullah itu kalau perang itu selalu menyembunyikan kecuali perang Tabuk beliau menjelaskan. Wa taasuf alamatam alamafatam yang fair. Merasa menyesal, taasuf kecewa atas apa-apa yang luput dari kebaikan. Wa nil mutasif anahuka kana fa'alah dan cita-cita dari seorang yang sedih tadi andai saja dia bisa melakukannya. Dari ucapan apa ini? dana Yang mana? Yang mana? Yang mana dia bersedih, mana dia kecewa, mana dia bercita-cita. Ucapan mana? Ucapan apa? Ucapan mana ini Sabi? Oh nyari jauh-jauh di situ ada ada kok. Sambungannya itu ada. Ucapannya Ka'ab bin Malik, ya laitani fa'al tuduhai. Anda saja aku itu nyusul. Kamu menyesal. Makanya kemarin kita jelaskan penyesalan yang amat dalam terjadi ketika kita harus melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau kita itu harus tertinggal dari perbuatan-perbuatan baik. Jiwa itu menyesal, jiwa itu menangis. Tapi kita harus percaya kepada takdir dan juga hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di balik semua itu pasti ada. Itu ya, Saya belum dari semua pelajaran yang saya sebutkan, saya alhamdulillah belum pernah melihat dari Syekh ini. Saya mengambil dari alimah imam Ibnu Qayyim juga yang lain. Kalau dari Syekh Muhammad bin Ali Adam sengaja saya akhirkan. Wa minha yang keenam masyru'iyatu raddi ghibatil muslim. Disyariatkannya untuk membantah hak saudara muslim kalau sedang digibahi. Dari mana ini? Pak Sulaiman. Dari mana kita bisa mengambil dalil Disyariatkan untuk membela seorang muslim saudara kita ketika sedang digibai. Siapa yang ditanya? <laughs> siapa yo? Siapa yang bantah? Siapa yang siapa yang membela Kaab? Terjerat kebulet sarunge, kebulet selendange. Siapa yang bantah? Muad bin? Muad bin Jabal. Ahsanta. Barakallahu fiqum. Yang membantah adalah Mu'ad bin Jabal. Yang menghibai siapa? Abdullah bin Unais. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim itu bukan ghibah, itu boleh. Kenapa? Karena itu sesuai yang diketahui oleh Abdullah bin Unais. Kalau kata Nawawi itu termasuk ghibah, nggak boleh. Kalau minha bayanu fadilati sidq wa mulazamatihi wa in kana fihi Fa inna akibatahu khairun, keutamaan jujur dan senantiasa jujur walaupun berat. Asidku hulun wa huwal murru wasidqu la yatruku hal hurru. Asidqu la yatruku hal hurru. Jawharatus sidqi la hazina. Suduhal yakut wa durru. Kata seorang penyair. Fa inna akibatahu khair wa inna yahdi ilal bir wa in wal birra yahdi ilal jannah. Kama sabada fi sahih. Keutamaan jujur dan jujur itu walaupun berat. Dari mana berat? Dari mana pelajaran ini jujur itu berat? Ayo, dari mana? Dari mana, Dal? Dari mana kisah ini ada bilang jujur itu berat? Mana ada? Dari mana, Mam? Hmm. Cari-cari alasan. Terus. <laughs> Ada satu mana mam Yang mana ini? Yang mana ini? Yang mengatakan bahasanya jujur itu berat. Udar? Ayo. Mana di sini ada ngomong jujur itu berat? Hah? Jadi tidaknya ikut perang. Santum. Abu Zubair, dari mana jujur itu berat? Aku tahu ini akan berat, tapi aku akan berusaha mencobanya. Aku ingin mencobanya. Dari mana jujur itu berat? Rizky, dari mana Riz? Pak Dadang, dari mana? Di sini ada perkataan jujur itu berat. Ya Rasulullah, saya kalau bicara dusta, kamu ridho. Tapi kalau saya bicara jujur, kamu akan marah, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apanya itu loh. Berat kemarahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari ucapannya Kaab ya Rasulullah, lain hadas tuh hadis akadibin. Tajidu alayya fihi innil arju ubballah fiyya. Walaupun kamu nanti akan marah ya Rasulullah, meskipun kamu akan marah. Dan dituntun itu akan terasa berat bagiku. Tapi aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesudahan yang manis Watangkodil harbu mahmudan awakibuha lisabirina wahadul ghadiri atau hari bi annadamu perang akan segera usai dan hasil manisnya bagi mereka-mereka yang bersabar sedangkan bagiannya seorang yang lari hanyalah penyesalan Ramadan akan segera selesai ya ikhwan perangan ini akan segera usai dan hasil manis hanya akan dibawa pulih dibawa pulang oleh orang-orang yang bersabar. Apalagi nanti malam adalah malam ke-27 dan itu adalah malam yang paling diharapkan akan terjadinya Lailatul Qadar. Maka katakanlah pada kaki-kaki sabar, wahai kaki-kaki sabar, bertahanlah. Barang siapa yang mau itikaf di awal malam sampai semalam suntuk, maka hendaknya dilakukan karena malam 27 adalah malam yang paling diharapkan sebagaimana datang hadis maka bersiaplah ya kawan, siapkan mesin yang handal. Perbekalannya dipenuhi semuanya. Diambil tidur yang cukup untuk bertarung di akhir malam. Semangat. Jangan menjadi orang-orang tua yang renta. Apalagi di malam 27. Jelek. Ya, Mandi malik mau. Kok hilang? Siapa tak nasihati? Nih, semangat lek malam 27 lek. Ma bengi wis malik wis kaya wong tuwek. Jongok edek buri. Semangat ya malam 27 nanti ikhwan. Maka perang ini akan segera usai dan hasil manisnya hanya milik mereka-mereka yang bersabar. Sedangkan yang lari, nggak berani, pengecut dari peperangan ini tidak akan membawa pulang kecuali hanya penyesalan. Wahadul haribi an-nadamu. Watangkodil harbu mahmudan awakibuha lisabirina Wahadul hari bin nadamu mana itu inginnya apa ingin meralat itu hanya sekedar was-was Di Kabi bin Malik ingin meralat itu hanya was-was wa illa dalam hati dalam hatinya dipenuhi keinginan untuk jujur. Tapi yang namanya setan membisikkan dalam hati kecilnya menyuarakan untuk ayo bohong saja, ayo bohong saja. Apalagi ketika didatangi oleh beberapa laki-laki dari Bani Salimah, kamu ini begitu aja nggak bisa, tinggal minta maaf kepada Rasulullah terus sudah, kamu nggak akan mendapatkan penyiksaan dan penderitaan. Ya, di situ dia mulai tergoyahkan. Itu hanya was-was, wajar. Gak meruk, gak menggoyahkan kuatnya kejujuran dalam hatinya Ka'ab bin Malik. Dua lagi, kalau minha bayanu istihbabi salatil qadi min safarin ini, Min safarin ini. Keutamaan salat dari safar dua rakaat. Fi masjidin fi masjid mahillatihi awal qudimi qabla kulli syai. Di masjid tempatnya sebelum segala sesuatu. Dari mana ini? Dari perbuatannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala minha annahu yustahabbu lil qadimi min safarin idza kana masyhuran yaksiduhu nas lisalam alaihi an yak'uda lahum fi majlisin barizin sahulal wusul ilaihi. Bahwasanya bagi seseorang yang datang dari safar apabila dia adalah seorang yang masyhur, orang besar yang dipandang atau yang ditunggu-tunggu oleh manusia, hendaknya dia itu duduk di tempat yang nampak dan gampang didapati oleh manusia supaya manusia bisa sah. salam. Dari perbuatan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ola minha bayanu bayanu al hukm hukmah hukma doir hukum itu dengan dohir. Wallahu yatawalla syarair dan Allah lah yang menghukumi batin. Ini insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang berikutnya insya Allah.